Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ahlan sahlan. Kaif halukum? Khair ya? Alhamdulillah. Naam. <clears throat> Kita mulai. Taib. Bismillahirrahmanirrahim.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 Alhamdulillah kita di Kamis 12 Jumadal Ula 1446 Hijriah Kembali kita berjumpa dan melanjutkan kajian kita yaitu pembahasan kitab Syarhus Sunnah karya Al-Imam Abu Muhammad Al-Hasan bin Ali bin Khalaf Al-Barbahari rahimahullah melanjutkan eh, pembahasan yang lalu tentang al-khawd khawdun Nabi sallallahu alaihi wasallam telaga Nabi sallallahu alaihi wasallam di hari kiamat kelak. Yang ini merupakan satu yang pasti adanya berdasarkan adillah dalil-dalil hadis yang mana hadis-hadisnya telah mencapai mutawatir Sebagaimana telah kita sebutkan pada pertemuan yang lalu, itu hadis-hadis tentang haud diriwayatkan kurang lebih 20 dari 80 sahabat. 80 sahabat. Di antaranya 20 hadis dari 20 sahabat terdapat di dalam As-Sahihain. Sisanya terdapat dalam kitab-kitab sunan, musnad dan mu'jam kitab-kitab hadis yang lainnya. Sebagian dari hadis-hadis itu atau sebagian dari sahabat tersebut telah kita sebutkan nama-namanya. Demikian pula telah kita sebutkan delapan atau sembilan hadis. Nah, tentang haud dari sejumlah sahabat. Kemudian kita di kajian kali ini melanjutkan penyebutan hadis-hadis itu Berikutnya akan kita sebutkan unasun Yuzaduna anil haub adanya orang-orang yang diusir dari telaga Nabi alaihi salatu wassalam. Pembahasan ini kita ambil dari syarah Al-Allamah Al-Muhaddis Al-Imam Rabi' bin Hadi Umair Al-Madkhali hafizahullahu taala dalam syarah beliau terhadap Syarhus Sunnah ya dari an Anas radhiyallahu anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam la, la yaridanna alayya alayya al-hawdu rijalun mimman sahibani mimman sahabani hatta idza ra'aituhum wa rufi'u ilayya ukhtuliju duni fala aqulanna ay rab usaihabi usaihabi fala yuqalanna li innaka la tadri ma ahdatsu ba'dak Dari sahabat Anas bin Malik radhiyallahu an bahwa dari Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda Sungguh benar-benar akan datang padaku di telaga ini orang-orang dari kalangan yang sahabani ya, mengikutiku hingga ketika aku melihat mereka dan diangkat kepadaku uhtuliju dini uhtuliju ay iktata'u terpisah-pisah dariku ya, terpencar tertolak dan sungguh aku benar-benar mengatakan wahai Rob usai habi usai habi usai habi mereka adalah teman-temanku, teman-temanku. Dan sungguh benar-benar dikatakan kepadaku, innaka la tadri ma ahdatsu ba'dak. Sungguhnya engkau enggak tahu apa yang mereka ada-adakan sepeninggalmu. Wa an Aisyah radhiyallahu anha sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul wa huwa baina dhahranai ashabihi. Dan dari Aisyah radhiyallahu anha aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dan beliau di, berada di di tengah-tengah para sahabatnya. Inni 'alal haud antadhiru man yarida alayya minkum. Sungguh aku berada di telagaku. Aku menunggu siapa di antara kalian, siapa dari kalian yang datang kepadaku. Wallahi layaqtata'anna duni rijalun fala akulanna ay rabbi minni wa min ummati fayaqul innaka la tadri ma amilu ba'daka mazalu yarji'un ala aqabikum ya. demi Allah akan terpencar-pencar dariku beberapa orang-orang dan benar-benar aku katakan wahai Rabb itu dariku dan dari umatku. Maka Allah Ta'ala mengatakan sesungguhnya engkau tidak tahu apa yang mereka perbuat setelah sepeninggalmu. Dan mereka senanti terus mundur ala aqabihim ke belakang mereka. Yakni di sana ada umat atau kaum yang ternyata telah berbuat perkara-perkara baru dalam agama ini berbuat penyimpangan setelah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam meninggal dunia, ya. sehingga mereka kelak akan datang ke telaga namun diusir dari telaga itu. Ya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam berupaya untuk membelanya karena mengira mereka adalah teman-teman beliau, pengikut-pengikut beliau. Namun dijelaskan kepada Nabi alaihi salatu wasallam tentang apa yang terjadi, apa yang mereka berbuat setelah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam meninggal dunia. Al-Qadhi Iyad mengatakan tentang hadis ini yang semakna hadza dalilun li sihhati ta'wili man ta'awwala innahum ahlu riddah Hadis ini merupakan dalil tentang benarnya tafsir ulama yang penafsir tafsir dari ulama yang menyatakan bahwa mereka itu adalah ahlu riddah. Ya, orang-orang yang telah murtad. Yang diusir dari telaga Nabi ini adalah orang-orang yang telah murtad. Walihada qala fihim, karenanya Nabi mengatakan terhadap mereka, yang dalam riwayat lain, suhkan suhkan, Ya, ya Allah jauhkan jauhkan orang-orang itu. Wala yaqulu dzalika fi mudnibil ummah bal yashfa' lahum wa yahtam li amrihim. Dan Nabi tidak akan mengatakan ucapan seperti itu kepada orang-orang yang berdosa, sekedar berdosa, tidak sampai berbuat riddah, ya, membuat perkara-perkara baru. Ya. Kalau yang berdosa, tidak Nabi tidak akan mengatakan itu. Bahkan yashfa' lahum terhadap orang yang berdosa, Nabi memberikan syafaat dan mementingkan urusan mereka, memperhatikan urusan mereka. Nah, demikian kata Al-Qadhi Iyad. Sehingga ini siapa mereka yang diusir dari telaga Rasul alaihi salatu wassalam adalah ahlu riddah, orang-orang yang telah murtad. Nah, wa an Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam qala أنا فر فرطكم على الحوض ولا يرفع لا ي... و... ولا يرفعن معي رجال منكم ولا يرفعن معي رجال منكم ثم لا يختل ثم لا جن دوني فأقول يا ربي أصحابي فيقال إنك لا تدري ما أحدث بعدك Dari sahabat Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu an bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Aku mendahulu kalian di atas telagaku dan sungguh akan diangkat bersamaku beberapa orang dari kalian dan kemudian akan terpisah-pisah dariku, terpencar dariku." Maka aku katakan, "Wahai Rabb, teman-temanku." Fayuqal, maka dikatakan, "Sungguhnya engkau tidak tahu apa yang mereka perbuat sepeninggalmu." Kemudian kata Syekh Rabi hafizahullah taala wa hadhil ahadits alwarida fil ladzina yutradun alal haud yahmiluha rawafid al khubatha ala ashabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam qabbahahumullah qabbahallahu rawafid wa akhzahum Hadis-hadis yang ada tentang adanya sekelompok orang yang diusir dari telaga ya ini oleh kelompok Rafidah, orang-orang Rafidah yang buruk, yang jelek. Itu dibawa pengertiannya bahwa yang diusir itu adalah para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Semoga Allah burukkan mereka, semoga Allah balas mereka dengan kejelekan. Ya, semoga Allah balas orang-orang Rafidah itu dengan kejelekan. Yahmiluna mithla hadhil ahadith ala afdali khalqillahi ba'dal anbiya alaihi wassalatu wassalam. Demikianlah mereka orang-orang Rafidah yang buruk, jelek, jahat itu telah membawa pengertian makna hadis ini kepada siapa Dituj mereka tujukan kepada makhluk termulia setelah para nabi dan para rasul yaitu para sahabat wa inna ma hadza fi qaumin irtaddu padahal hadis ini orang-orang yang diusir dari telaga Nabi itu adalah dituju, yang dimaksud adalah orang-orang yang murtad sebagaimana keterangan Al-Qadhiyat yang tadi kita bawakan. Wahaula laisu bisahabah. Nah, orang-orang yang murtad itu bukan sahabat. Lihada qala karenanya Allah katakan di hadis ini ketika menjawab menerangkan kepada nabinya, "Innaka la tadri ma ahdatsu ba'dak." Sesungguhnya engkau tidak tahu apa yang mereka ada-adakan setelahmu. Ya. Wa sahabatu ma ahdatsu ba'da Rasulillah sallallahu alaihi wasallam syai'an. Para sahabat tidak mengadakan suatu perkara baru setelah Rasul meninggal. Ya. Tidak ada satupun perkara baru yang mereka buat. Balna syarudinahu wa ballaghu risalatahu ala wajhihah radhiyallahu anhum. Bahkan para sahabat menyebarkan agama Nabi, menyampaikan risalah Nabi sesuai dengan kondisinya. Wa yahmal al-hadithu aidan ala ahli bidah wa ala ra'sihim rawafid. Dan justru hadis ini adalah dibawa pengertiannya kepada para ahlul bid'ah. Ya, di antaranya yang terdepan adalah orang-orang Rafidah itu sendiri. Mereka lah yang pantas untuk diusir dari telaga Nabi alaihi salatu wasallam. Kenapa? annahum ahdatsu fi dinillahi azza wajal. Karena justru mereka lah yang berbuat perkara-perkara baru dalam agama Allah azza wajalla. Ahdatsu asya' katsira. Mereka telah membuat perkara-perkara baru yang sangat banyak. Minha di antaranya ta'tilu sifatillahi azza wajal. Mereka menolak sifat-sifat Allah. Ya. Tidak mau mengakui atau mengimani sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala bahwa Allah Maha mendengar, Maha melihat, bahwa Allah memiliki dua tangan, Allah memiliki dua mata, Allah memiliki wajah yang sesuai dengan dengan makna yang hakiki, sesuai dengan keagungan dan kebesaran, Allah taala tak serupa dengan sifat-sifat makhluk, namun mereka menolak. Ya, tidak mau, tidak mau menetapkan sifat-sifat Allah bahkan menolak menyatakan Allah gak punya sifat. Ya. Atau seperti kelompok Mu'tazilah yang hanya menyatakan bahwa Allah punya nama namun nama-nama ini enggak ada maknanya karena Allah enggak punya sifat. Atau seperti kelompok Asy'ariyah atau Maturidiyah dan Kullabiyah yang menyatakan Allah hanya punya sifat tujuh, tujuh sifat saja atau tiga belas sifat saja atau dua puluh sifat saja. Yang di luar itu maka tidak mereka imani. Ya. Sehingga sifat rahmah, sifat hikmah, mereka menolak Allah nggak punya rahmah. Padahal Allah menetapkan untuk dirinya bahwa dia memiliki sifat rahmah. Allah penyasih dan penyayang. Allah juga memiliki hikmah. Pada setiap perbuatannya itu ada hikmahnya. Namun kaum ashariyah tidak mengakui ini. Nah, barakallahu fikum. Maka ini adalah menolak sifat-sifat Allah taala ini perbuatan ahd perkara baru dalam agama. Ya. Para sahabat Nabi, Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam mengajarkan kepada para sahabatnya bahwa Allah Taala memiliki sifat-sifat sebagaimana yang Allah beritakan dan sebagaimana yang diberitakan oleh Nabi Alaihi Wasallam. Ya, sifat yang hakiki sesuai dengan keagungan dan kebesaran Allah tidak sama dengan sifat-sifat makhluk. Di antaranya pula sifat istiwa bahwa Allah berada di atas arasnya. Ini ditolak oleh kelompok-kelompok tadi. Kelompok Rafidah, ya, kelompok Nam e, as Asy'ariyah tidak mau menyatakan Allah di atas arsh, Padahal Allah Ta'ala yang memberitakan, Allah sendiri yang memberitakan bahwa dirinya ada di atas arsh. Wa minha al fi syirki min du'a'i ghairillah wal istighatha bi ghairillah wal dhabhi li ghairillah wan nazar li ghairillah wa ghairi dzalika minal ibadat allati sarafu katsiran minha li ghairillah demikian pula mereka terjatuh pada kesyirikan berdoa kepada selain Allah beristighatsah kepada selain Allah datang ke kuburan beristighatsah atau juga mempersembahkan sembelian untuk selain Allah bernadar untuk selain Allah dan berbagai ibadah lainnya yang banyakkan itu mereka palingkan kepada selain Allah Ta'ala. Mereka tujukan ibadah itu kepada selain Allah Ta'ala. Nah ini juga perbuatan ihdath, perkara baru ya, dalam agama. Wa kathir min ha'ula'i al gula fil bid'ah ya'taqidun fil awliya annahum ya'lamun al-ghaib. Nah, banyak pula orang-orang ekstrem dari kalangan ahlul bid'ah itu meyakini bahwa para walinya itu tahu perkara gaib. Wa tasarrafuna fil qawun. dan bisa mengatur alam ya, yang mereka istilahkan dengan istilah-istilah tertentu ada nujaba ya ada wali-wali kutub ya ada wali autat namanya watat ya ada kepala para wali semuanya itu ghaus yang berkedudukan di Mekkah mereka yakini bisa mengatur alam punya andil mengatur alam ya keseimbangan alam ini kalau nggak diatur oleh para wali tadi dengan sebutan-sebutan tadi Ya, maka tidak akan seimbang katanya. Ini kesyirikan dalam rububiyah. Ya. Yang kaum musyrikin sendiri menyatakan bahwa Allah lah pencipta, penguasa dan pengatur alam semesta. Ya. Tapi mereka menyatakan bahwa di sana makhluk juga bisa mengatur. Makhluk juga bersekutu dengan Allah dalam pengaturan alam. Na'udzubillah dari kesyirikan seperti ini. Syirik dalam rububiyah. Nah, Barakallahu fikum. Ayol ikhwa rahimani wa rahmakumullah. Ini termasuk ihdath dalam agama. Ya, terjadi. Nah, orang-orang seperti ini lebih pantas mereka untuk diusir dari telaga Rasul sallallahu alaihi wasallam. Wa minhum man yaqul bi wahdatil wujud. Di antara mereka ada yang meyakini wahdatul wujud, yang manunggaling kaula Gusti. Ya, jadi satu bahwa Allah menjadi satu dengan makhluknya, makhluk menjadi satu dengan Allah taala. Sehingga makhluk ya Allah itu, Allah ya makhluk itu. Jadi satu, menjadi satu, nggak terpisah, nggak bisa dipisahkan, nggak nggak bisa dibedakan. Nauzubillahi min dalik dari keyakinan seperti ini. Orang-orang seperti ini pantas untuk diusir dari telaga Rasul alaihi salatu wasallam, bukan sahabat. Ya, gimana para sahabat dinyatakan dianggap bahwa hadis ini adalah maksudnya sahabat? Nauzubillah dari keburukan orang-orang Rafidhah yang sangat jahat, jelek, buruk. Ya jahat kepada Nabi, jahat kepada dinul Islam, jahat kepada para sahabat Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Kaum muslimin harus waspada dari orang-orang Rafidah Syiah, ya, yang menggerogoti agama ini akan menghancurkan agama ini, merusak agama Islam. Wa minhum man yaqul bi adian, adyan wa hurriyatil adyan di antara mereka juga ada yang menyatakan persatuan agama-agama, kebebasan beragama, Bebas milih agama, nggak ada bedanya, semua agama benar. Wa masyakala dzalik. Dan ya, seperti ini sudah mirip. haula ahdatsu ahdatsan khatirat khatiratan jiddan fi dinillahi azza wa jal. Sungguh mereka telah membuat perkara yang sangat berbahaya terhadap agama Allah taala. Fayatan fayatanawaluhum al hadis sehingga mereka terkena hadis ini kama qarrarahu ba'dul ulama Ya, sebagaimana ditegaskan oleh sebagian ulama wa umumul hadis ya dulu ala hadza. Dan memang lafadz lafadz eh, umum yang pada hadis ini menunjukkan kepada makna ini. Al-Imam Al-Hafidh Ibn, Hajar, Ibn Abdul Bar mengatakan dalam kitabnya Tamhid, Wa kullu man ahdatha fid din ma la yardahu Allah wa lam ya'dan bihi Allah fa huwa minal matrudin anil haud al-mub'adin anhu wallahu a'lam. Ya, dan maka setiap orang yang membuat perkara baru ya, pada agama ini yang tidak Allah ridhai dan tidak Allah izinkan, maka dia termasuk orang-orang yang terusir dari telaga, orang-orang yang dijauhkan dari telaga. Wallahu a'lam. Wa asyadduhum tardan man khalafa al muslimin wa faraqa sabilahum. Dan yang paling keras terusirnya adalah orang-orang yang menentang jamaatul muslimin. Ya. Negara kaum muslimin, persatuan kaum muslimin di bawah pemerintah muslimin. Wa sabilahum dan meninggalkan jalan mereka. Misal al-khawarij seperti kelompok khawarij yang jadi khas mereka adalah memberontak dari pemerintah yang sah. Ala ikhtilaf firaqiha. Ya. Dengan berbagai sekte-sektenya. Ini Khawarij ini adalah orang-orang yang paling pantas untuk diusir dari telaga Nabi. Mereka adalah paling keras terusirnya nanti. Warrawafid ala tabayun balaliha. Demikian pula kelompok kelompok Rafidah dengan berbagai ragam kesesatannya. Ya. Wal Mu'tazilah ala asnaf ahwaiha. Demikian pula kelompok Mu'tazilah dengan beragam hawa nafsunya. Fahaula kulluhum yubadilun mereka semua itu telah mengganti ganti agama Allah wa kadzalika adh-dhalama al-musrifun fil jur wa dhulm wa tatmisil haq wa qatri ahlihi wa idlalihim dan pula orang-orang zalim yang jahat ya yang membunuh kaum muslimin dan menghinakannya wal mal'unun bil kabair al mustakhfun bil ma'asi al mu'linun ya orang-orang yang menampakkan dosa-dosa besar atau yang menyembunyikan maksiat wa jami ahli zaik wal ahwa wal bidah demikian pula selok, se, semua orang-orang yang menyimpang pengekor hawa nafsu dan kelompok dan para ahlul bid'ah kullu haula yukhafu alaihim ayakunu unnu bihadzal khabar mereka semua itu sangat dikhawatirkan bahwa merekalah yang dimaksud dengan berita ini. Ayol ikhwar rahimani warhamukumullah. Kemudian Syekh Rabi melanjutkan wahuna wahuna kaunasun al haud. Dan di sana ada orang-orang yang mengingkari haud. Gak mau percaya sama haud. Ya. Antaranya kawan kelompok Mu'tazilah gak mau percaya dengan haud. Nah. Padahal hadisnya mutawatir. Ya. Demikian pula kelompok Khawarij. Ya. <clears throat> Wa hunaka unasun yunkirun al-haud kama yaqulu al-Hafidh Ibnu Hajar rahimahullah sebagaimana dikatakan oleh al-Hafidh Ibnu Hajar wa humul khawarij wa ba'du al-mu'tazilah yaitu khawarij dan sebagian mu'tazilah fahariyun bihaula ayyuhramu wa ayyud radu minasyar minasyarabi min hadzal haud. Mereka lebih pantas untuk ya dilarang dan diusir dari meminum air dari telaga ini. alladzika la yu'minuna bih. Yang mana mereka dulu ketika di dunia tidak mau beriman terhadapnya. Lianna al haud mutawatir wa qad balagha adadu ruwatiha hawali as-samanin. Ya. Karena hadis-hadis tentang haud mutawatirah. Ya. Hadis-hadis tentang haud mutawatirah. Ya. Dan telah mencapai para para perawinya telah mencapai sekitar 280. Minha fi sahihain hawali isrin hadisan. Dari 80 itu di antaranya yang terdapat di dalam As-Sahihain, Sahihil Bukhari dan Sahih Muslim, hawali isrina hadisan an isrina sahabiyan, sekitar 20 hadis dari 20 sahabi. Wa baqiyatuha fi baqi dawawin as-sunnah. Ya. Lainnya yang tersisa itu terdapat dari dalam kitab-kitab sunan yang lainnya, hadis kitab-kitab hadis yang lainnya. Fatajarra'u ahlul bidah al haud. Maka berani para ahlul dalal, ahlul bidah itu lancang mengingkari haud. Ba'duhum jahlan minhum li'annahum la inayata lahum bisunnah. Sebagian karena bodoh. Ya, kebodohan mereka yang karena mereka memang tidak ada perhatian terhadap sunnah. Wa ba'duhum kibran wa inadan sebagian lagi karena sombong dan menentang Ya'taqid aqidatan fasidah. Mereka meyakini akidah yang rusak. Fa'idha wasaratul adillatu sahiha ala fasad. Aqidatihi waddala ala naqid ma ya'taqid yu'anid wa yukabir. Apabila sampai pada mereka dalil-dalil yang sahih yang menunjukkan rusaknya akidah mereka, menunjukkan batilnya akidah mereka dan menunjukkan bahwa Akidah yang benar itu berlawanan dengan apa yang mereka yakini. Yu'anid wa yukabir. Maka apa sikapnya ya? Justru menentang dan sombong. Kama huwa sya'nu ahlil bid'ah fi kathir minal qadaya. Karena ini sebagaimana mana ini merupakan kebiasaan ahlul bidah dalam banyak perkara. Amma ahlus sunnah fayu'minuna bil haud wa yu'minuna bisyafa'ah wa yu'minun bihadhil umur allati la ya'tarifu biha kathirun min ahli dalal. Adapun ahlu sunnah, maka mereka beriman terhadap haud, beriman terhadap syafa'ah, dan beriman terhadap perkara-perkara ini yang tidak mau yang ahlul dalal tidak mau mengakuinya. Wal iyadu billah kal mu'tazilati wal khawarij wa ghairihim min ahli dalal. Ya, seperti ahlul bidah, apa mu'tazilah dan khawarij dan yang lainnya. Dan ahlus sunnah juga beriman terhadap al kausar. Ya, di samping haud juga beriman kepada al kausar. Ya. Tentang al kausar ini Allah taala telah berfirman, "Inna al kausar, Fasalli li rabbika wanhar inna syani'aka huwal abtar. Sesungguhnya kami telah memberikan kepadamu wahai Nabi Al-Kautsar. Ya, telah kami berikan kepadamu Al-Kautsar. Fasalli li rabbika wanhar, maka salatlah kamu untuk Rabbmu dan lakukanlah nahar. Sembelihlah. Ya, persembahkan sembelian itu kepada Allah taala. Sesungguhnya orang-orang yang mencelamu dialah maka dialah yang abdar terputus. Aghfar Rasul sallallahu alaihi wasallam ighfa'an. Ya. Rasul tak sadarkan diri. Ya. Summa rafa ra'sahu mubtasiman. Lalu kemudian Rasul mengangkat kepalanya dengan tersenyum. Fasa'alu limada dahikta ya Rasulullah. Maka sahabat yang hadir kala itu bertanya, kenapa engkau tertawa wahai Rasulullah? Qala innallaha anzal alaya suratan azimah. Sungguhnya Allah telah menurunkan kepadaku satu surat yang sangat agung. Thumma qara'aha alaihim. Kemudian Nabi membacakannya kepada mereka. Bismillahirrahmanirrahim. Inna kal kawthar. Fasalli rabbika wanhar. Inna syani'aka huwal abdar. Kemudian Nabi bersabda, "Hal tadrun mal kawthar. Apakah kalian tahu apa itu al kawthar Qalu Allah wa rasuluhu a'lam. Qala huwa nahrun a'tanihi rabbi azza wa jal fil jannah. Al-Kautsar itu adalah sungai yang Allah yang Rabbku memberikan kepadaku di surga kelak. Alaihi khairun kathir. Di sungai itu terdapat kebaikan yang banyak. Yaridu alaihi ummati yaumal qiyamah. Ya. Umatku akan mendatanginya pada hari kiamat. Karena haud ini atau kausar ini airnya mengalir ke haud. Ya aniyatuhu ah, adadal kawakib yahtalijul abdu minhu faaqul ya rabbi innahu min ummati fayuqal fayuqalu li innaka la tadri ma ahdathu ba'dak ya. bejana-bejananya sejumlah bintang-bintang dan seorang hamba terpencar dari dari mereka ya, terusir maka aku mengatakan ya Rab sungguhnya itu termasuk umatku maka dikatakan kepadaku, inna la tadri ma ahdatsu ba'dak. Ya. Engkau tidak akan engkau engkau tidak tahu apa yang mereka perbuat sepeninggalmu. Nah, sehingga ini adalah al kausar. al kausar itu sungai di surga yang diberikan oleh Allah taala untuk nabinya. Ya, yang di sungai ini terdapat kebaikan yang sangat banyak. Wa fassara Ibnu Abbas al-Kautsar bi al-khairul katsir. Ya. Ibnu Abbas menafsirkan al-Kautsar dengan al-khairul katsir. Karena al-Kautsar ala wazan al-fau'al yang menunjukkan kepada makna kasrah sangat banyak. Makanya al-Kautsar al-khairul katsir. Dan ini sebagaimana disebut oleh Nabi tadi pada hadisnya alaihi khairun katsir padanya terdapat banyak kebaikan. Wal khairul katsir yadkhul fihi nahrul azim. Kebaikan yang banyak itu masuk di dalamnya an-nahrul azim. Alladhi yumiddu al-haud. Yang dari situlah sumber airnya. Yaghuttu minhu mizaban. Ya. Muncul dari situ, dari air ini, dua mizab, dua saluran air muncul dari sungai ya dua saluran air yang mudanil haud yang mengalirkan air ke telaga itu Allah man syariba minhu la yadma abadan yang barang siapa minum darinya maka dia tidak akan haus selamanya wa yakhtalifu ahlus sunnah fi tartibil haud wasyafa'a wasirat ayyuhal awal dan ada sedikit perbedaan di tengah ahlu sunnah pada urutan haud, syafaat dan sirat mana yang lebih dulu Fal Bukhari kama yaqulul hafidh yushir fi tartibihi. Al Bukhari mengisyaratkan pada urutan bab bab yang beliau letakkan dalam Sahih Bukhari, annal haud ba'da sirat. Nah, bahwa haud itu setelah sirat wa ba'dal hisab wa ba'da hadhil asya. Setelah hisab dan setelah semua perkara-perkara yang disebutkan di yaumil qiyamah. Ya, sehingga haud yang paling akhir demikian sirat hisab sirat baru haud demikian menurut Al Bukhari ini sebagaimana kata Al Hafidh Al Muhajjar bahwa urutan peletakan bab-bab dalam Sahih Al Bukhari ini mengisyaratkan bahwa Al Bukhari berkeyakinan berpendapat seperti itu ya yaitu letak, belum letakkan hisab dulu baru kemudian sirat baru kemudian apa Haud. ya. Wa yukhaliful kathir. Namun kebanyakan itu tidak sependapat dengan Al-Bukhari. Bi anal haud huwa awal. Ya. Bahwa mayoritas menyatakan bahwa yang pertama itu adalah haud. Yakni qabla sirat wa qabla hisab wa qabla mizan wa qabla hadhil asya. Yakni apa? Bahwa haud itu sebelum sirat, sebelum hisab, sebelum mizan dan sebelum semuanya. Ya. Lianna nas yakhrujuna utashan karena umat manusia kala itu keluar dalam keadaan haus ya yab'athuhumullahu azza wa jalla wa hum utash kama jaa fil hadits sahih sehingga Allah bangkitkan mereka dalam keadaan mereka sangat kehausan sebagaimana dalam hadis sahih yud'a al yahud fayuqalu lahum man kuntum ta'budun qalu kunna na'budu uzair ibnillah dipanggillah yahud dan dinyatakan mereka Dikatakan kepada mereka, siapakah yang dulu kalian ibadai? Mereka Yahudi menjawab, kunna na'budu Uzair ibnillah. Uzair ibnillah, sungguhnya aku kami mengibadai Uzair putra Allah katanya. Fayuqalu lahum kadzabtum. Maka dinyatakan kepada mereka, ya, kalian telah bohong. Mattakhadallahu min sahibah wala walad. ada tabghun Sungguhnya Allah tidak menjadikan adanya istri, tidak pula anak. Dan apa yang kalian inginkan? Faqalu atishna rabbana fasqina. Kami sangat kehausan wahai Rabb. Berilah kami minum. Fayushar ala taridun. Fayuhsyaruna ilan nar. Ka'annahum sarabun yahtimu ba'duhum ba'da. Fayatasaqatun finnar. Nah ditunjukkan bahwa janganlah kalian mendatangi mendatangi haud fayusharun ilan nar kemudian mereka dikumpulkan ke api neraka ya seakan-akan mereka sarap ya laron-laron yang saling bertabrakan satu sama lain fayatasaqatuna finnar sehingga mereka berjatuhan ke api Thumma yud'an nasara fayuqalu lahum man kuntum ta'budun. Kemudian dipanggil Nasara. Dikatakan, ditanyakan pada mereka, siapakah yang dulu kalian sembah? Ya. Kalau kunna na'budul masiha ibni Maryam. Mereka menjawab, kami dulu mengibadai al-masih ibn Maryam. Fayuqalu lahum kadabtum. Ya, kamu bohong. Mata khadallahu min sahiba wala walad. Allah tidak ada menjadikan adanya istri dan anak. Fayuqallahu madza tabghun fakadzalika mithlul awal. Dan ditanyakan pada mereka apa yang kamu kalian inginkan, maka dijawab seperti yang pertama tadi. Nah. Syahid adalah apa? Ini menunjukkan mereka kehausan sehingga yang munasib lebih sesuai adalah haud terlebih dahulu baru peristiwa-peristiwa berikutnya. Ammal mu'minun fayusqihimullah azza wa jalla minal haud. Adapun kaum mukminin maka Allah akan beri minum mereka dari telaga. Nah, fadzkur ba'da al-ahadits. Ya. Anna likulli nabi haudan wa haudu nabiyina a'zamuha wa yamtazu 'alaiha bi annaha yum, yumaddu minal kautsar. Eh, sebagian hadis menyebutkan bahwa setiap untuk setiap nabi ada haud dan haud nabi kita adalah yang terbesar dan lebih unggul memiliki keistimewaan bahwa pada haud ini haud beliau sumber airnya berasal dari al kausar ya yeah. Ini sebagian hadis menyatakan demikian. Nah, yang hadis itu disahihkan oleh Al-Imam Al-Albani rahimahullah pada silsilah As-Sahihah nomor 1589. Kemudian Syekh Rabi mengatakan, "Tsumma innar rawafid la yu'minuna bil ahadits allati yarwiha sahabah." Ya. Kan kaum Rafidhah itu sebenarnya juga enggak beriman, enggak mau percaya kepada hadis-hadis yang diriwayatkan oleh para sahabat. Fakaifa yahtajuna bi ahadits la yu'minuna biha? Bagaimana mereka berhujjah dengan hadis-hadis yang mereka sendiri nggak mau beriman? Yani hadis tadi yang menyatakan yang mana kaum Rafidhah menyatakan bahwa yang akan diusir itu adalah para sahabat berdasarkan hadis-hadis tadi. kaif kalian nggak mau percaya sama hadis-hadis ini, namun kalian berhujjah dengan hadis ini. Ya. Wala bima hawathu kullu dawawin Ya. Wala yu'minuna bi ahadits as-sahihain wala bima hawathu kullu dawawin as-sunnah minas sunan wal jawami' wal masanid wal ma'ajim wa ghairiha. Demikian pula kaum Rafidhah enggak mau beriman terhadap hadis-hadis dalam sahihain dan hadis-hadis yang dikandung oleh de, apa kitab-kitab sunnah seperti Sunan Jawami, ya, Musnad Musnad dan Ma'ajim dan yang lainnya fakaifa yahtajuna bisyai'in la yu'minuna bih sehingga kaum Rafidhah itu bagaimana mereka akan berhuj berhujjah berargumen dengan sesuatu yang mereka sendiri nggak mau mengimaninya fahum syarru al ahwa wa asyadduhum kadiban wa takdziban bil hak Sehingga kaum Rafidhah ini adalah ahlul ahwa yang paling jelek, pengikut hawa nafsu yang paling jelek, yang paling besar kebohongan dan kedustaannya terhadap dan pendustaannya terhadap al-haq. Fahum la yuminuna bil ayati wal ahadith as-sahihah al-waridah fi bayan fadaili sahaba wa makanatihim indallah wa inda rasulihi wa indal mu'minin. Demikian pula kelompok Rafidah ini nggak mau mengimani ayat-ayat dan hadis-hadis sahih yang ada tentang penjelasan keutamaan-keutamaan sahabat dan kedudukan mereka yang mulia di sisi Allah Ta'ala dan di sisi Rasulnya dan di sisi kamu dan di sisi kaum mukminin. Nah, barakallahu fikum. Adapun bahwa setiap nabi memiliki haul, maka ini sahih, hadisnya sahih. Ya, sebagaimana hadis dari Samurah bin Jundub radhiyallahu an secara marfu inna likulli nabiyyin haudan Sungguhnya setiap nabi itu memiliki telaga. Wa innahum yatabahauna ayyum aktsar waridatan. Masing-masing nabi itu berbangga. Ya. Siapakah yang paling banyak uh, didatangi telaganya? Wa inilah arju an aku na aktsarahum waridatan dan aku sungguh berharap bahwa akulah yang paling banyak pendatang yang mendatangi telaganya. Adapun ucapan muallif illa salihu an-nabi alaihi salatu wasalam fa inna haudahu daruna qati maka ini adalah hadis yang maudhu berdasarkan hadis yang maudhu hadisnya dilemah dimasukkan oleh Al-Uqaili dalam kitab Ad-Du'afa ya. dan juga uh, Ibnu Jauzi dalam Al-Mawdu'at ya dari Jadul Abdul Karim bin Kaisan dari Suaid bin Umair. Ya. Ibnu Jauzi mengatakan hadisun maudhu la asralahu Hadis yang maudhu tidak ada asalnya. Qala al-Uqaili Abdul Karim majhul bin naql wa hadithuhu ghairu mahfuz. Ya. Demikian. Az-Zahabi juga menilai minal majahil wa hadithuhu munkar. Yani Abdul Karim termasuk majahil dan hadisnya mungkar. Kemudian beliau sebutkan hadis di atas illa saleh an-nabi. Ya. Lalu beliau komentari hawa maudhu. Ini hadis yang maudhu palsu. Ya. Demikian keterangan Al-Imam Rabi bin Hadi tentang masalah haud termasuk Al-Kautsar ya, dan bantahan terhadap Rawafid dan kelompok-kelompok lainnya yang mengingkari haud ini atau memberikan tafsir dengan tafsir yang batil. Ya. <clears throat> Kemudian penjelasan bahwa setiap nabi memiliki haud kecuali saleh. Adapun kalimat pertama maka itu sahih bahwa setiap nabi memiliki haud. Adapun kalimat kedua illa saleh dan seterusnya maka ini adalah maudhu palsu. Taib sampai di sini kajian kita. wasallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Ya. Naam berbeda. Jadi al-kautsar fil jannah. Adapun al-haud fi arasatil qiyamah. Ya, nah, begitu. Taib, barakallahu fiik. Ya. Taib. Kalau gitu kita akhiri ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.